kata yang tidak tepat atau tidak benar bersamanya dari lulismi tanda isem wala dalil fi'li dan tidak pula tanda fi'al. Maksudnya kata yang tidak bisa bersama dengan tanda isem dan juga tidak bisa bersama tanda fi'al. Tidak bisa dimasuki tanda isem dan juga tidak bisa dimasuki tanda fi'al. Ini makna apa maksud dari kalimat ini. Kemudian penjelasannya, syarahnya kullu kalimatin ta'ridu 'alaiha dalil al-ismi setiap kata yang engkau hadapkan, engkau perlihatkan padanya dari dalil ismi alamat atau tanda isem. wala taqbaluhu dan kata tersebut tidak menerimanya tidak bisa menerima tanda isem tersebut wa ridu 'alaiha jadi fi'li dan engkau hadapkan engkau perlihatkan padanya pada kata tersebut tanda fi'al wala taqbaluhu dan dia tidak bisa menerimanya fahiya harfun maka dia itu adalah harf jadi setiap kata ketika dihadapkan dengan tanda isem dia tidak menerima tanda tersebut Kemudian ketika dihadapkan dengan tanda fi'al, dia juga tidak bisa menerima tanda fi'al tersebut. Maka kata yang demikian itu merupakan harf. Fal harfu, maka harf itu adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, harf itu adalah kata yang tidak bisa bersamanya tidak bisa bersama dengan da, uh, tanda isem dan juga tidak bisa pula bersama tanda fi'al. Tidak bisa dimasuki tanda isem dan juga tidak bisa dimasuki tanda fi'al. Ini adalah harf. Tidak menerima tanda isem dan juga tidak menerima tanda fi'al. Yaqulul haririyu fi mulhatul i'rabi Berkata Al-Hariri, salah seorang ahli nahu, dalam kitabnya Mulhatul I'rab dalam sebuah bait syair wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah wal harfu ma laysat lahu alamah harf itu adalah kata yang tidak mempunyai tanda laisat lahu alamah tidak ada padanya itu satu tanda tidak mempunyai tanda maksudnya tadi tanda isim maupun tanda fi'il ya tidak bisa menerima kedua tanda tersebut tidak mempunyai tanda fakis ala kauli maka tis ya, kiaskan atau timbanglah pada ucapanku ini takun alamah misalnya engkau akan menjadi tahu ya. engkau menjadi tahu maksudnya tahu tentang harf tersebut ya. jadi setiap kata yang tidak ada tanda secara khusus tidak bisa menerima tanda isim maupun tidak bisa menerima tanda fi'al maka kata tersebut termasuk harf artinya bukan isim dan juga bukan fi'al Fa'idha wajatta kalimatan jika engkau mendapati suatu kata aroka alaiha alamatil ismi engkau hadapkan ya, engkau perlihatkan padanya tanda-tanda ism fama qabilat lalu dia tidak menerima tidak menerimanya tidak bisa menerima tanda-tanda ism tersebut wa aroka alaiha alamatil fi'li dan engkau hadapkan padanya tanda-tanda fi'al fama qabilat lalu dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il tersebut. Fahiya al-harfu, maka dia itu adalah harf. Jadi tanda-tanda ism kemarin sudah diketahui, tanda-tanda fi'il juga sudah diketahui, sudah dibahas, disampaikan. Maka ketika ada satu kata dihadapkan, di apa, dimasukkan di situ tanda-tanda ism tidak bisa menerima, tidak termasuk ism kemudian dihadapkan pada tanda-tanda fiil juga tidak bisa menerima, tidak termasuk fiil, Tidak termasuk ism, tidak termasuk fiil, berarti dia merupakan harf. Ini. Fa'idha qala qailun, jika seseorang mengatakan, Kaifa taj'aluna alamat al-harfi, bagaimana kalian itu menjadikan tanda harf ada niatan, ya, ada niatan itu tidak ada, Bagaimana engkau menjadikan tanda harf itu sesuatu yang tidak ada? Wal alamatu alamun, sedangkan tanda itu alamun sesuatu yang diketahui. Ya, sesuatu yang ada yang diketahui. Ya, untuk mengenali. Ya. Labuda ayakuna amram wujudiyan, maka tentunya pasti tanda tersebut, sesuatu yang menjadi tanda tersebut amran yang sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai tanda? Maksudnya ya, bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak ada itu menjadi suatu tanda padahal yang namanya tanda itu kan sesuatu yang ada. Ya. Yang dimaksud dengan tanda secara umum ya, kan sesuatu yang ada, sesuatu yang tampak, sesuatu yang wujudnya ada. Nah, tadi sesuatu yang tidak ada kok kemudian dijadikan sebagai tanda harf bagaimana? Ini ditanyakan. Fal jawabu maka jawabannya annahu idza kana syai'u mahsuran nah, bahwasanya jika keadaan sesuatu itu mahsuran dibatasi terbatas faha antakuna al-alamatu adaminyatan maka boleh ataupun bisa tanda itu menjadi tidak ada. Jika sesuatu sesuatu itu dibatasi, sudah ditentukan batas-batasnya, maka boleh ya, tanda itu menjadi atau berupa sesuatu yang tidak ada, tidak ada wujudnya. Bisa dijadikan sebagai bisa dijadikan sebagai tanda sesuatu yang tidak ada wujudnya. Hmm. Fahuna alamatul ismi kada. Di sini terkait dengan pembahasan ini alamatul ismi kada. Tanda isim adalah seperti ini. Sebagaimana sudah dibahas kemarin. Wa alamatul fi'li kada. Tanda fi'il adalah demikian. Ini juga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Walladhi la yadkhulu fi alamati hadha wala hadha sara ma'luman maka sesuatu yang tidak masuk pada tanda ini dan juga tidak masuk pada tanda ini seorang makluman maka dia menjadi sesuatu yang diketahui jadi sudah di, dibatasi isem itu diketahui dengan tanda-tanda ini ada empat kemarin ya kemudian fi'il juga sudah diketahui dibatasi dengan tanda-tanda ini ini juga ada empat kemudian ada ada kata yang lain Nah, kata yang lain ini dia tidak masuk pada tanda-tanda ism dan juga tidak masuk pada tanda-tanda fi'al. Maka apa? Kata yang ini atau tanda dari kata ini bisa diketahui, yakni dia tidak masuk yang tanda ism dan juga tidak masuk yang tanda fi'al. Di luar dari yang dua itu tadi. Jadi, seorang maklumat ini sesuatu yang diketahui. Qalu mereka mengatakan ya, dikatakan wa naziru zalika ya. pertimbangan hal itu ya, naziron itu pertimbangan atau mungkin perbandingan ya untuk menimbang untuk membandingkan hal itu ini dicontohkan ya al jimu wal ha'u wal kha'u jadi pada huruf jim, huruf h, dan huruf h. Tiga huruf ini ya. Salah satu huruf hurufin, tiga huruf. Kita batu hawa hidatun. Penulisannya itu satu. Jim, H, K. Tiga huruf. Jim, H, K. Kalau penulisan sekarang, alhamdulillah sudah dimudahkan. Penulisan huruf-huruf hijaiyah itu sudah dimudahkan, sudah ada pembedanya. Tapi, tapi pada zaman dulu, apalagi sebelum ada perkembangan ilmu bahasa Arab, itu penulisan sama. Jadi tiga huruf ini penulisannya satu, penulisannya sama. Ya, dengan bentuk seperti ini, jin, ha, kho zu al-jimu. Jim itu terbedakan menjadi berbeda. Bin nut bin nuqtati nuqtah ya. Min asfala. Jim itu menjadi berbeda dibedakan dengan apa? Nuqtah dengan titik. Min asfala di bawahnya dari arah bawah di sini. Wal kha'u bin nuqtati min fauqah dan kha itu juga dibedakan dengan titik dari atasnya dari arah atas di sini ini kha wal ha'u adapun ha laisa laha nuqtatun dia tidak mempunyai nuqtah tidak mempunyai titik ha kan begini tulisannya tidak ada titik di situ dan jika demikian Ida wajatna suratas suratan solihatan. Jika kita mendapati bentuk yang benar, suatu bentuk yang benar, yang tepat, lil jimi untuk huruf jim, wal ha'i untuk huruf ha, wal kha'i dan untuk huruf kha. Lakin akan tetapi laisa fiha alamatu hadza wala hadza. Akan tetapi tidak ada padanya tanda ini dan tanda itu, tanda ini dan juga tidak ada tanda ini. Maksudnya tadi ya, titik di bawah dan juga ada, tidak ada titik di atas. harafna annaha harful ha'i. Kita ketahui bahwasanya dia itu adalah huruf H. Okay. Ada penulisan sama bentuknya. Tadi jim dibedakan dengan adanya titik di bawah dalam menulis huruf jim kan ada titik di bawah. Kemudian kha itu dibedakan dengan adanya titik di atas. Dalam penulisan huruf kha kan ada titik di atasnya. Nah, kemudian ketika ada satu bentuk tulisan ketiga huruf ini kan sama ya bentuk tulisan yang semacam ini. Kemudian apa? Di situ tidak ada tanda titik di bawah dan juga tidak ada tanda titik di atas. Maka huruf tersebut apa? Berarti dia huruf H. Ya, karena huruf H tidak ada tanda titik baik di bawah maupun di atas. Kalau ada penulisan seperti ini ada titik di bawah, berarti dia huruf G. Tetapi kalau penulisan seperti ini kemudian titiknya di atas, berarti itu huruf k kalau tidak ada titik di bawah dan juga tidak ada titik di atas, berarti itu huruf H. Jadi digunakan untuk menjelaskan tadi tentang tanda harf. Harf demikian. Oke. Tanda isim itu ada, sudah dijelaskan. Tanda fi'il juga ada, sudah dijelaskan. Sudah disebutkan sebelumnya. Suatu kata kalau dia tidak menerima tanda isim juga tidak menerima tanda fi'il berarti dia adalah harf. Kalau menerima tanda isim berarti dia isim. Kalau kata itu bisa menerima tanda fi'il berarti dia fi'il. Tapi kalau tidak bisa menerima kedua-duanya, tidak bisa menerima tanda isem maupun tanda fi'il, berarti dia masuk yang harf. hmm. Idan kullu kalimatin la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li fahiya harfun. Jika demikian, setiap kata yang tidak menerima tanda-tanda ism dan juga tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka dia itu adalah harf. Wa misalul harfu wa misalul harfi dan contoh dari harf ini yakni hal qad Sinu, sin saufa ta ta'nifi as tak tak ta'nif yang sukun ila huruf khafdi sampai pada huruf-huruf khafat tis'atun <clears throat> hal mu'allifu ada sembilan yang dihitung oleh mu'allif wahia yakni huruf-huruf khafat huruf-huruf jatuh tersebut yakni min ila ya, sampai wa huruf qasami huruf-huruf khatam ya idan al amsilatu mawjudatun mutawaffiratun indana ya, contoh jika demikian contoh-contoh itu ada contoh-contoh ya, dari harf <coughs> itu ada mutawaffiratun ya banyak sekali berlimpah banyak sekali indana yang ada pada kita ya. <coughs> jadi yang disebutkan kemarin tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il ya diantaranya yaitu ya itu termasuk harf yang menjadi tandanya ya bukan kata yang ketemu tanda tapi tandanya itu sendiri berarti dia termasuk harf seperti tadi ya at sin saufa tak taknis huruf-huruf kafat ya. kan itu tanda-tanda isiel dan juga huruf kafat sebagai tanda-tanda isim ya, itu semua termasuk harf Baqiya ayyukala tersisa ini satu hal yang ditanyakan dikatakan ma taquluna fi al apa yang kalian katakan tentang al tentang al-islam allati min alamatil ismi yang termasuk tanda-tanda isim hal tadukulu fi kalamin muallif huna apakah al al-islam itu masuk pada ucapan muallif di sini maksudnya apakah alif lam itu termasuk harf Nakulu Al-Mu'allif qala fil awali Mu'allif Ibnu Ajurum berkata di awal pada pertama kali harfun ja'a li ma'nan. Jadi pada pembahasan awal tentang pembagian kalam kemarin ya dikatakan kalam ada tiga ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi harf itu ja'a li ma'nan yang mendatangkan makna. Harf yang mendatangkan makna wa al dan alif lam laisa laha maknan alif lam ini tidak punya makna tidak punya arti ada terjemahan dari al artinya tidak ada kalau fungsinya ada tapi secara lafat artinya terjemahannya kan tidak ada al alif lam ya wa qala ba'du nahiyina dan sebagian dari ahli nahu mengatakan bal al laha maknan bahkan al itu mempunyai makna. Tufidul umuma, ya, memberikan faedah menyeluruh, al-umum, faedah secara menyeluruh. Wa dulu bayan al-haqiqati, memberikan faedah, menjelaskan al-haqiqah, hakikat, kenyataannya. dulu ahdath, memberikan faedah ya. Uh, memenuhi atau me, untuk memahami, mengerti. Ya. Jadi sebagian dari ahli nahu mengatakan demikian bahwasanya alif lam itu mempunyai makna memberikan faedah di antaranya ini al umum makna secara menyeluruh kemudian bayan al hakikat menjelaskan kenyataan kemudian al ahad ya memenuhi atau mengetahui e, makna dari sistem tersebut wa ala hadza fa'al tu'tabaru min al Nah. Dan atas dasar ini maka al alif lam itu dianggap termasuk huruf annaha harfun ja'a li ma'nan karena dia itu adalah harf yang mendatangkan makna. Ini. Jadi alif lam itu termasuk harf. Harf dalam pengertian bagian dari kalam. Ini. Ar-ra'u fi rubbah kemudian ra huruf ra pada kata rubba misalnya, mata kuluna hal hiya minal hurufi amla. Apa yang apa yang kalian katakan tentang rok pada rubba tersebut? Hal hiya minal hurufi, apakah dia itu termasuk harf amla ataukah tidak? Laisat minal hurufi istilahan. Jadi ra pada rubba itu tidak termasuk dari huruf secara istilah. Secara istilah nahu Secara istilah bahasa Arab. Ya, sini. Kenapa? Di annal mu'allifa qala harfun ja'a li ma'nan. Karena tadi mu'allif mengatakan harfun ja'a li ma'nan. Jadi harf itu yang mendatangkan makna. Kalau hanya roknya saja kan tidak mendatangkan makna. Maka dia tidak termasuk harf. Jadi penyebutan harf di sini yang dimaksud harf di sini adalah harf bagian dari kalam, jenis dari kalam, ism, fi'il dan harf bukan huruf hijaiyah. Ya, jadi pembahasan harf dalam ilmu nahu itu terkait dengan isim fi'il dan harf. Jadi bukan e, huruf-huruf uh, hijaiyah itu bukan. Jadi ada dua makna harf di sana ya. Ini bedakan. Jadi yang dimaksud harf di sini adalah harf yang tadi ja'a li maknan harf yang mendatangkan makna ini tadi. rubba maknaha at-taqlilu wa takfiru. Adapun rubba maknanya adalah taklil dan taksir. Taklil menunjukkan makna sedikit, taksir menunjukkan makna banyak. Lakin mukawwanatan min salah tapi hurufin. Akan tetapi rubba itu tersusun dari tiga huruf. Lau jaza'taha wa qulta ra'u masara maknan. Seandainya engkau membaginya, mengambil sebagiannya, lau taha engkau mengambil sebagian ya dari ruba itu hanya diambil sebagian wakulta ar-ra'u dan kau katakan ra' hanya diambil roknya saja misalnya ma'sorolaha makna maka dia menjadi tidak mempunyai makna menjadi tidak bermakna jadi kepada ruba kalau hanya roknya saja maka dia tidak termasuk harf dalam pengertian nahu ya tapi kalau ruba secara keseluruhan itu yang termasuk hal ini. Kenapa? Karena kalau hanya roknya, hanya rok saja, dia tidak bermakna. Jadi yang dimaksud dengan harf, dia harus mempunyai makna, mendatangkan suatu makna. <clears throat> Contoh yang lain, min al mimu fi min pada kata min misalnya Kemudian huruf mim pada min ini laisat harfan. Itu bukan termasuk harf. Jadi min uh, min uh, min dari min ini tidak termasuk harf. Li'annaha laisa laha ma'nan. Karena huruf mimnya itu saja tidak mempunyai makna. An-nunu fi min huruf nun pada min laisa biharfin ini juga bukan makna eh, apa juga bukan harf. Jadi nunnya dari mim itu bukan harf. Idan jika demikian al harfu ma la yadkhulu alaihi alamatul ismi wala alamatul fi'li. Jadi harf adalah kata yang tidak dimasuki oleh tanda-tanda ism dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Walakinil harfu al-mustalahu 'inda an-nahwiyyin huwa alladhi lahu ma'nan. Akan tetapi harf menurut istilah di kalangan ahli nahu adalah kata yang mempunyai makna. Jadi tidak mempunyai tanda tajam, tidak mempunyai tanda tetapi dia mempunyai makna. Ini ya. Berikutnya di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi وصحبه أجمعين أما بعد Jadi kalimat terakhir tadi Yang dimaksud dengan harf Yang termasuk bagian dari kalam Menurut istilah di kalangan ahli nahu ini harf yang mempunyai makna harf yang mendatangkan makna dan syarat tersebut untuk mengetahuinya tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Kemudian berikutnya di tanda Syekh fa khulasatul babi kesimpulan dari bab ini al-ana ya, sekarang dari pembahasan sejak awal sampai saat ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Awalan yang pertama, annal kalama indan nahwiyina huwa belum lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bahwasanya kalam di kalangan ahli nahu yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz ya, yang tersusun yang memberikan faedah yang sempurna bil wad'ain dengan susunan bahasa Arab dan juga dengan maksud yang di, di disengaja atau memang benar-benar dimaksudkan untuk itu sebagaimana yang dibahas sebelumnya al-wad'i ada dua makna ya, menyengaja memang benar-benar memaksudkan untuk itu dan juga dengan uh, ukuran dengan susunan bahasa Arab ini. Ya. Sanian, yang kedua, akasamul kalami salah satu Macam-macam kalam itu ada tiga. Ismun, ism, wa fi'lun, fi'l, wa harfun ja'a li ma'nan dan harf yang mendatangkan makna harf yang mempunyai makna Jadi dalilu hada ini dalil dari pembagian ini pembagian kalam menjadi tiga dalilnya apa at-tatabbu'u wal istiqra'u yakni tatabbu' dan istiqra' ya. kedua kata ini hampir sama maknanya ya. jadi meneliti memeriksa dengan seksama dengan cermat ya. menyelidiki secara mendalam ini itu makna dari tatabbu dan istiqra lianna ulama al ulama an-nahwi tatabba'u kalam al-arabi karena para ahli nahwu, orang-orang yang berilmu dalam ilmu nahwu, tatabba'u kalam arabi, mereka meneliti ya, memeriksa dengan cermat dengan seksama kalam Arab, ucapan orang-orang Arab, bangsa Arab. Fawajaduhu la yakhruju an hadhihi salasati. Lalu mereka mendapatkannya pada kalam Arab tersebut tidak keluar dari tiga macam bagian ini tidak keluar dari tiga macam atau tiga jenis ini ya. yaitu ism, fi'il maupun harf tadi walahidu dan perhatikan annakum lau zahabtum li qira'ati tarojumi ulama lughati bahwasanya kalian seandainya kalian pergi maksudnya kalian berusaha untuk membaca tarajumi ulama lughati biografi tarajum biografi ulama lughati para ahli bahasa orang-orang yang berilmu dalam bahasa Arab ini. Wama la qawhu mina ana'i wa sa'abi dan apa yang mereka temui, apa yang mereka hadapi berupa al-ana ya, kesulitan, kepayahan wa sa'abi ya, kelelahan, keletihan ya. al anak tapi juga bisa bermakna kerja keras ya. bersungguh-sungguh ya. li tatabbu'il badwi ar-ruhali untuk tatabbu tadi ya memeriksa meneliti dengan cermat dengan seksama al badwil ruhali ya. orang badui ar ruhali yang <clears throat> uh, berpindah-pindah <clears throat> ya, orang Arab pedalaman yang hidupnya berpindah-pindah ya al-badu ruhali la'allahum yajiduna kalimatan wahidatan barangkali mereka akan mendapatkan satu kata kalimatan wahidatan satu kata minal kalimatil arabiyyati dari kata-kata bahasa Arab qabla an tataghayyara alsinatu ahlil muduni sebelum ya, berubahnya lisan-lisan penduduk kota. Ya. Jadi para ahli bahasa mereka mendatangi orang-orang pedalaman, orang-orang badui, pedalaman yang hidupnya berpindah-pindah supaya apa? Bisa menemukan satu kata di antara kata-kata bahasa Arab yang itu belum berubah, belum tercampur. Ya. Bagaimana yang ada pada lisan-lisan atau bahasa-bahasa penduduk kota. Kenapa? anna ahlal muduni ikhtalatu bil qawmi alladina futihat juhum fataghayyaru lisanu. Karena para penduduk kota ikhtalatu bil qawmi. Mereka bercampur baur dengan masyarakat, dengan kaum masyarakat alladzina futihat dhum yang negeri-negeri mereka itu di, dibukakan ya, dibukakan oleh Islam ya, pembukaan eh, Islam di daerah-daerah di luar Arab ya fataghayyara lisanu lalu sehingga apa lisan itu berubah ya bercampur baur dengan eh, orang-orang uh, yang di luar Arab dengan orang-orang Ajam maka bahasanya Islamnya ataupun bahasanya berubah ya, sudah terpengaruh tidak lagi murni wasaratil lughatul arabiyyatu la tujadu illa fi butunil audiyati sehingga bahasa Arab itu tidak didapatkan lagi kecuali di butunil audiyati butun itu perut ya maksudnya apa di pedalaman-pedalaman lembah lembah-lembah yang ada di Arab ya, di gurun ya. wa mana batis sajari dan di tempat tumbuhnya pepohonan maksudnya tadi di daerah pedalaman orang-orang Badui yang hidupnya berpindah-pindah mereka bahasanya masih murni masih terjaga bahasa Arabnya masih murni masih terjaga tidak tercampur dengan bahasa ajam, bahasa di luar Arab. Ya, berbeda dengan orang-orang kota. Karena sudah terjadi tadi ya, futuhat, ya, pembukaan negeri-negeri Islam, ya, maka bahasanya bercampur dengan orang-orang luar. Ya, bercampur. Ya, saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bahasa Arabnya sudah tidak lagi murni. Tapi kalau orang pedalaman, ya hidupnya sendirian, tidak bercampur dengan orang lain, ya bahasanya, bahasa Arabnya itu masih terjaga dengan asli dengan murni. Dan ini yang di tadi yang dicari, yang diteliti oleh para ahli bahasa. Mereka sampai mendatangi pedalaman-pedalaman itu di, di gurun di Sahara macam itu. Fasara ulama al yathabuna yadhabuna kulla madhabin fil barari. Ya, maka ulama-ulama bahasa, orang-orang yang ahli bahasa, mereka pergi, ya, kulamat hadin dengan benar-benar pergi. Mereka pergi bersungguh-sungguh fil barori di padang pasir, ya, padang Sahara. Barori Sahara, padang pasir, gurun. Ya. Yatlubuna Arabian, mencari Arabian, seorang Arab. Arab Badui, pedalaman yukhbiruhum bi kalimatin wahidatin yang bisa memberikan kabar, memberikan apa, berita kepada mereka. Ya, jadi orang Arab ini bisa memberitahukan kepada para ahli bahasa tadi bi kalimatin wahidatin tentang satu kata. Ya, min ajli ayas bituha supaya mereka ahli bahasa ini bisa menetapkannya, mengukuhkannya. Jadi mendapat satu kata, ya, memang dicatat, ditetapkan, memang benar ini kata ini dari bahasa Arab, ini bahasa Arab yang murni, yang asli, yang fasih seperti itu. Sampai seperti yang dilakukan para ahli bahasa. Ya. Walihada nakulu, oleh karena ini kita katakan innal ulama'a tatabba'u wastaqra'u. Sesungguhnya para ulama dalam hal ini ulama bahasa ya para ulama bahasa ahli bahasa tetap tatabba'u wastaqra'u mereka meneliti memeriksa dengan seksama dengan cermat ya meneliti ya falam yajidu kalam al-arabi lalu mereka tidak mendapati kalam Arab tersebut yahruju an hadhihi salah satu keluar dari tiga macam ini jadi setelah bertanya pada orang Badui, orang pedalaman di, yang di gurun dan seterusnya untuk mencari satu kata, kemudian dikumpulkan, dicatat, di, tadi ditetapkan, dikukuhkan, artinya benar-benar dicatat ya. Kemudian diteliti dari itu semua, kemudian dijumpai, didapati bahwasanya kalam Arab itu tidak keluar dari tiga jenis ini tadi, isem, fi'il dan harf. Ini. Jadi ini yang menjadi dasar pembagian kalam menjadi tiga bagian dari tatabbu dan istiqra. Hmm. Nah. Berikutnya kesimpulan yang berikutnya. Wa alamatul ismi arba'atun. Tanda isim itu ada empat. Al-khafdu, khafad. Wa tanwinu, tanwin. Wa dukulul alifi wal lami. Masuknya alif lam. Wa huruful khafdi. Dan masuknya huruf khafad. Wa in dan jika engkau mau, fakul maka katakan huruf qasami. Maksudnya huruf qasam. Walakinnana naqulu huruf qasami min huruf khafdi. Akan tetapi kita katakan bahwa huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah itu termasuk huruf khafd, termasuk huruf jar. Sehingga cukup dikatakan tadi huruf khafdi, huruf-huruf jar. Sudah mencakup huruf qasam ini. Jadi hanya ada empat ya, tanda isim. Khafat atau jar, tanwin, maksudnya alif lam dan maksudnya huruf khafat atau huruf jar. Ini saja. Yang berikutnya, wa alamatul fi'li, tanda fi'al. Arba'atun ada empat. aksinu sin, wa saufa, saufa, wa qad. Itu qad, wa ta'u ta'nif nanti. Tak ta'nif yang sukun. Ada empat tanda fi'al. Wa alamatul harfi, tanda harf wahia alamatun adamiyatun. Tanda harf apa? Alamatun adamiyatun. Tanda yang tidak ada. Adamiyah itu tidak ada. Ya. Ma la yasluhu ma'ahu dalil lismi wala dalil fi'li. Yakni tanda yang tidak bisa di e, atau maksudnya harf itu kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'au. Ini makna dari kalimat ini ya. Ma la yasluhu ma'hu dari ismi wala dari fi'li. Maksudnya harf itu tidak bisa menerima tanda isan dan juga tidak bisa menerima tanda fi'au. Ini ada sedikit kisah tentang tadi ya, bu dan istiqra. Yuqalu dikatakan dikisahkan, "Innal Hajjaja ibn Yusuf as-Saqafi Sesungguhnya al Hajjat bin Yusuf Al-Saqafi min Saqifin dari Saqif min min Ta'ifi dari negeri Ta'if dari daerah Ta'if dari Bani Saqif ya. Wa kana rajulan harisan 'ala lughatil arabiyyati. Dia dulunya termasuk orang yang harisan 'ala lughatil arabiyyati yang sangat apa? bersemangat sekali dalam bahasa Arab. Ya. Harisan itu makna cara apa? apa rakus atau bakhil ya, mungkin dalam hal ini apa bersemangat sekali ya mempunyai semangat yang tinggi tentang bahasa Arab pada bahasa Arab wahwa alladhi Arab al Qur'an dan dia yang mengikrab Al-Qur'an takallama 'indahu Arabiyun. ya, suatu saat ada seorang Arabi seorang Arab yang berbicara di sisinya di sampingnya di kalimati fu'latin Latin dengan kata Latin ya, satu kala, satu kata yang mengikuti bentuk fu'latun. Faqala lahu al-hajjaj, lalu al-hajjaj berkata pada orang tadi, orang Arab tadi, orang Arabi tadi, laisat maujudatun fil lughatil arabiyyati. Tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak dijumpai dalam bahasa Arab kata yang seperti itu, fu'latun. Ya. Qala orang Arab tadi, Arabi tadi berkata, mawjudatun ada, didapati ada. Kala berkata siapa Al-Hajjaj, "Izhab, pergilah engkau. I'ti hidin min minal Arabi al Akhahi. Datangkan I'ti bisa hidin datangkan seorang saksi. Datangkan syahid atau saksi atau bukti minal Arabil Akhahi dari orang Arab yang murni dari bangsa Arab atau dari bahasa Arab yang murni Ya. Buktinya mana? Pergi, datangkan bukti ya, atau saksi dari orang Arab yang masih murni, ya. Bukan yang sudah tercampur tadi, tapi yang masih murni, ya. Al akha Wa illa jika tidak, dorobtu onukaka. Saya kalau arti bahasa dorobtu apa? Memukul onukaka, leher, tengkuk. Tapi ini makna kiasan, ya. Maksudnya apa? tak penggal kamu. al hajjah bin Yusuf as kita kenal ya. Ini. Iya, jadi bukan memukul tangkai atau di bukan itu. Tapi mukulnya dengan pedang, ya, di penggal. Itu kata kiasan ya. Dorab tu unukaka, tak penggal kamu. Tadi ya, harisan ala lughatil Arabia di saking semangatnya dia ya bahasa Arab sampai-sampai mengucapkan ini. Ada satu kata saja. Mana buktinya? Iya. Datangkan yang dari orang Arab yang masih murni. Kalau, kalau tidak bisa ya tenggal. Fazahab dulu, lalu orang tadi pergi yatlubu fil bawadi dia mencari di lembah-lembah ya, di pedalaman-pedalaman Arab ya. kulu, lalu dia menceritakan berkata falamma kana dzata yaumin maka pada suatu hari Wa bisa, bisyairin tiba-tiba ada seorang penyair yang yunshidu yang itu ber, bersenandung bersyair. Ketika dia mencari-cari, tiba-tiba di suatu hari ada seorang penyair yang melantunkan syair, ya. Rubama takrohun nufusu minal amri lahu furjatun kahalil iqali. Ya, furjatun. Kan se sewazan dengan tadi fo'latun, furjatun. Ini syahidnya, ini buktinya. Ya rubama takrohun nufusu minal amri kadangkala jiwa-jiwa itu membenci suatu perkara tidak suka terhadap suatu perkara ya lahu furjatun padahal itu ada perkara itu mempunyai furjatun ya satu apa keadaan yang lepas dari kesusahan ya. kahalil ikhali seperti lepasnya iqal belenggu Ini. itu artinya arti dari Pak syair ini kira-kira begitu ya tapi tadi terkait dengan ini apa syahidnya buktinya tadi furjatun ada lafaz furjatun dalam bait syair ini yang diucapkan oleh seorang penyair ya tentunya dia orang Arab yang masih murni tadi yang masih terjaga bahasanya hmm. baik Wa idza bi syaikhin akhara, kemudian tiba-tiba datang seorang yang lain, seorang syekh maksudnya seorang yang lain, ya'ti yaqulu, dia datang pada orang tadi mengatakan innal hajaja innal hajaja mata, sungguhnya hajat telah mati. Jadi ketika dia mendapati syahid, bukti tadi tentang kata furjatun, kemudian datang lagi orang lain mengatakan hajat mati. kaulah Lalu orang tadi berkata, orang Arab itu berkata, Wallahi demi Allah, ma farahi bimautihi, tidaklah kegembiraanku terhadap kematian Al-Hajjaj, asyaddu min farahi bihadzal baiti. Itu lebih melebihi dari kegembiraanku terhadap bait syair ini. Al-bait di sini bait syair bukan rumah, tapi bait syair. Karena senangnya tadi mendapatkan bait syair, dia merasa lebih senang lebih bangga lebih bergembira menemuk, uh, e, menjumpai Said uh, e, tadi Said Syir tadi yang ada kata furjatun tadi daripada menerima kabar meninggalnya al Hajjat Allah alam di disebutkan di bawah ya oh ya catatan kaki yang nomor dua al qisqatu binahwi hadza maskuratun fi wafayatil a'yan kisah yang semisal ini disebutkan dalam kitab Wafayatul A'yan jilid 3 halaman 467 wa bukhyatul wa talabi dalam dan dalam kitab bukhyatul talab fi tarihi Halaba dalam tarikh dalam sejarah Halab jilid kelima halaman 2097 Halab itu salah satu daerah di Suriah kalau sekarang yang lebih dikenal dengan nama apa? Aleppo. Sering dengar ya Aleppo? Itu halal. <clears throat> itu e, sumber cerita dari cerita tadi dari kedua kitab ini. Kemudian tentang saya tadi ada ada catatan kaki di bawah. Al baitu li Umayyah ibni Abi Sauti fi diwanihi. Bait ini milik atau karya atau diucapkan oleh Umayyah bin Abi Salat dalam diwan dia. Diwan itu kumpulan syair, buku atau semacam kitab yang berisi kumpulan syair-syair. Berikutnya, Lahu al-amra. Allah telah mencukupi dia terhadap perkara ini. Bimautil hajjaji wa wujud syahidi dengan kematian al-hajjaj dan adanya syahid, adanya bukti tentang kata hursyah tadi, kata fo'lah tadi, fo'latun tadi. Wa naqsudu bidzalika dan yang kami maksud dengan ini tadi, annan nasa kanu yatatabba'una al-araba. maksudnya orang-orang itu mereka tadi meneliti, memeriksa dengan sungguh-sungguh dengan seksama orang Arab bangsa terhadap orang Arab terhadap bangsa Arab wa luguna ningkul kulli dan mereka mencari dari, setiap arah dari setiap sisi ya la'allahum yajiduna kalimatan arabiyatan supaya mereka bisa menemukan kata bahasa Arab lam tughayyirha al-sinu al yang tidak berubah oleh lisan-lisan penduduk kota atau lisan-lisan yang sudah tercampur tadi. Jadi benar-benar berusaha sungguh-sungguh mencari meneliti sampai ke pelapak kedalaman ya, hanya untuk menemukan satu kata yang masih murni, yang masih asli, tidak tercampur dengan bahasa luar. Amal mudulu fakat taghayyarat biwasitatil biwasitatil futuhati. Adapun kota, penduduk kota itu telah berubah dengan adanya suatu hat pembukaan ya, negeri-negeri Islam ini. Ya, salatul arabu bil ajami, orang-orang Arab bercampur dengan orang-orang ajam. Fa taghayyarul lisan, lalu bahasanya lisannya itu berubah. Campur baur. Jadi yang masih murni masih terjaga, yang ada di pedalaman. Ya, orang-orang Badui, orang cukup eh, apa di padang pasir di gurun gitu ya mungkin terjaga ada yang ditanyakan Kemudian ada sedikit asilatun beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan ini ini ringkas dan semuanya sudah dibahas, tinggal mengulang ya. Mahia alamatul fi'li, apa itu tanda-tanda fi'il? Arba'atun ada empat. Qad wasinu wa saufa wa ta'u ta'nisi as-sakinati. Misalun li ta'i ta'nisi as-sakinati, contoh untuk tak ta'nis as sakina Qalatil a'rabu dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalat berarti ini fi'il ya. Kemudian ayat yang lain qalat ajuzun aqimun qalat ini ada tak taknis aslakina Berarti qalat ini fi'il. Di surah Al-Zariyat ayat yang ke-29. Contoh yang lain qamat hindun. Hindun berdiri. Qamat berarti dia fi'il. mata pulu fi sejaroton Apa yang kau katakan pada kata sejarotun Wa dari lu dan apa dalilnya? Apa tandanya? Ismun. sejarotun itu adalah ismun, ism. Wad dalilu dalilnya tandanya apa? At-tanwinu tanwin. Fiha syai'un ghairu tanwini. Apakah di situ ada sesuatu selain tanwin? Ada tanda yang lain selain tanwin? Laisa fiha syai'un. Tidak ada padanya sesuatu. Maksudnya tidak ada tanda yang lain pada sejarah tersebut. Hanya tanwin saja. Asinu, misalun laha sin, contoh untuk sin. Kalla sawfa ta'lamun di surah At-Takatsur ayat yang ketiga. Ya. Idan oh ini ya. tinggal sawfa ya. Idan lamuna ya tinggal disesuaikan ya. tidak mungkin. Saya lam, eh, idan jika demikian ya lamuna fi'lun. lamuna ini adalah fi'il Kenapa? Li'annaha dakhalat 'alaiha as-sinu. Karena dia dimasuki oleh sin. Ini di surah an ya. Kalla saya lamun. Ini keliru menulis ayatnya. Kalla saya lamun. Di surah An-Naba ayat kedua. Ya ayat ketiga. Berikutnya, saufa dalam ayat kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun itu apa takatsur ayat yang ketiga dan keempat. Ta'lamuna fi'lun. Ta'lamuna ini adalah fi'il. Kenapa? Li'annaha dakhala 'alaiha saufa. Karena dia dimasuki oleh saufa. Qad dalam contoh ayat qad aflahal mu'minuna qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Wa man fi'lu apa fiilnya dalam ayat ini? Aflaha. Itu fiil aflaha. Ini. Kenapa? Karena dimasuki oleh khat. Ya. Ini. Al-mu'minuna ismun. Al-mu'minuna di sini adalah ism. Wa ma fiha min alamatil ismi dan apa tanda-tanda ism yang ada padanya pada kata al-mu'minun al-alifu wal lamu dia dimaksud oleh alif lam al mukminun berarti al mukminun ini isem karena ada alif lamnya kalau aflah di fiil kenapa karena didahului oleh qad ini di surah al, di surah al mukminun ayat yang pertama ma hiya alamatul harfi adamul alamati apa itu tanda uh, tanda harf adamul alamati ya, tidak ada tanda apa itu yang dimaksud dengan tanda harf? Yakni tidak ada tanda. Ya, tanda harf itu tidak ada maksudnya itu ya. Yakni maksudnya apa? Yakni ma la alaihi alamatul ismi walal fi'li. Ya, yakni kata-kata yang tidak dimaksud oleh tanda-tanda ism dan juga tidak pula dimaksud oleh tanda fi'il. Fahada harfun, maka ini adalah harf misalnya contohnya min ala wa qad. Ini. Min tidak bisa dimasuki tanda beda ism. Alif lam, khafat, apa huruf khafat, sanin tidak bisa. Dimasuki tanda fi'il, qad, sin, saufa, tak ta'nif juga tidak bisa. Ala dan qad juga demikian tidak bisa. Maka kata-kata ini termasuk haram Wa qala al-Haruri fi mulhatihi dan Eh, Waqad qala eh, ini tabnya masuk kalimat sesudahnya ya. Eh. Waqad qala al-Haruri fi mulhatihi dan sungguh Al-Haruri berkata dalam kitabnya Mulhatul Iraq Al-harfu ma laysat lahu alamah Faqif ala qawli takun alamah Harf itu adalah kata yang tidak mempunyai tanda Maka kiaskan ucapanku ini Engkau akan mengetahui Engkau akan menjadi tahu ini juga sudah disampaikan tadi. Ada yang ditanyakan? selesai pembahasan tentang al-kalam wa aqsamuhu. Yang berikutnya masuk pada bab yang baru yaitu bab al-i'rab. Insyaallah di waktu yang akan datang kalau tidak ada malam ini kalau sampai di sini dulu malam ini kekurangannya Allah alam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta